mata yajibu fathu hamzati anna fi mawadhi' al-mawdhi' al-awwal idza halat mahalla al-fa'il apabila menuduki posisi fa'il misaluhu awalam yakfihim anna anzalna anna anzalna ya romnya sebagai apa Marwan ya romnya apa anna anzalna ya romnya, al-masdar al nasabik awil maawal, fi mahalli Si mahali Profin Fa'il <laughs> Sudah bisa menjawab Bisa mencontohkan <laughs> Prakteknya belum bisa Fa'il ya. Harus bisa Arabnya Awalam yakfihim anna anzalna Yakfihim Fi'ilun wa maf'ul Anna anzalna Masar al musabik Ataupun al-mawwal Min anna wa ma ba'daha Fi mahalni Rafin fa'il Asani إذا حلت محل نائب الفاعل مثاله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يا إعرابية bagaimana أوحي في, المضارع فعل الماض مغير صيغة يا أنه استمع ها يا ringkasnya أنه استمع al-masdar من munsabik وما بعدها fi mahalli Rofin, naibul fa'il kalau mau dirinci dirinci dulu annahu anna harfu masdarin wa nasbin ya haba dhamir dan seterusnya asalis jis al mawdu' asalis idza halat mahalla al maf'ul bih apabila menduduki posisi maf'ul bih karena semuanya tadi dari awal sampai yang ketiga ini dipersyaratkan agar berupa mufrad ya kan dan kita tahu bahwasanya jumlah apabila dimasuki oleh anna maka dia menjadi mufrad. <coughs> Contohnya apa? Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana Arabnya? Ya, ya, annakum asyraktum billah. Al ya, al nasar al-awwal min anna wa ba'daha fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Hadis nah, syahidnya. Ar-rabi' bihaqi Idza halat mahalal mubtada apabila menduduki posisi mubtada. Misaluhu Wa min ayati annaka taral ardh khashiyah. Bagaimana i'rabnya? Min ayati jar majrur pada mahalnya apa? Rafin khabar muqaddam. Annaka taral ardh al masdar al muawwal min anna wa ba'daha fi mahali rafin mubtada eh, mubtada muakhar. Al mawdi' al khamis abzur'ah إذا دخل عليها حرف جر مثله ذلك بأن الله هو الحق iya بأن الله هو الحق ما تقدير المصدر من أن وما بعدها تقديرnya في بأن الله هو الحق ذلك بكون الله هو الحق الموضع masih ada enggak yang lain Masih. Ya. Irfan, hal hunaka mawdi' akhar yajibu fathil al-hamzah fihi Hah? Apa itu? Irfan, tempat yang lain, Van? Yang kemarin kita tambahkan? Last ya idza kana majrura bi al mudhaf ini ya apabila dijarkan dengan mudhaf contohnya apa ya mislama annakum tantiqun mislama annakum tantiqun di sini misla diidhafahkan kepada annama dan maknya maknya itu adalah silah saja silah ditaukid untuk taukid Enggak boleh dikatakan inna ya. al wal akhir, tempat yang lain masih idza waqat ba'da la budda aw la mahalata. Kenapa kira-kira setelah la budda atau la mahalata mesti anna? Karena yang namanya la budda dengan la mahalata itu apa? Harus ya berkaitan dengan huruf jar. Kalau la budda huruf jarnya apa? Min. Kalau la mahalata apa? fi. Ya, terkadang tidak disebutkan. <coughs> Tapi dia anna dan yang setelahnya yang datang setelah buddha itu majrur, hukumnya majrur. Ya. Contohnya apa? Ashraf La mahallata annaka zahib misalkan. Ya. Annaka zahib itu pada mahalnya jar. Karena kemasukan fi. Aslinya la mahalata fi. Ya. Fi zahabika. Ya. ثم متى يجوز فتح همزة وكسرها fi kam maudhi'in pada berapa tempat boleh di situ dengan dua pilihan fathah hamzah kasrah hamzah Marwan fi Fi mawdi'in, betul enggak? Berarti tepat. Fi salah satu bi Al mawdi' al awal kapan itu? Ya, idza waqa'at anna ba'da fa'il jaza apabila jatuh setelah fa'al jaza fa'il menunjukkan balasan. Contohnya apa? Man amila minkum su'an bijahalatin ila qawlihi fa innahu ghafurur rahim. Al-Mawdi' Asani teman yang kedua. Ya idza waqa'at ba'da idza al-hujaiyah nahu kharajtu fa idza anna zaidan qa'im atau fa idza inna zaidan qa'im wala anna wala inna. Ya. Kalau kita takdirkan anna berarti jumlah zaidun qa'im menjadi mufrad ya kan? Mana khabarnya? Mahdzuf takdirnya apa? hasil. Pokoknya ingat-ingat ya kalau ada anna masuk ke jumlah jadi mufrad. Kalau jumlahnya belum sempurna maka ditakdirkan khabarnya mahdhuf. Adapun kalau inna ya tetap jumlahnya sebagai jumlah tidak perlu ditakdirkan. Al maudhi'u tsali teman yang ketiga. Idza waqa'at maudhi'a ta'lil mithlaluhu nad'uhu innahu huwal barrahim. Kami selalu dulu di dunia berdoa kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang maha baik lagi maha penyayang. Ya. Kalau innahu dengan kasrah maka tidak perlu ditakdirkan. Adapun kalau pada kiroah yang lain anna maka di situ ditakdirkan khobarnya. Contoh yang lain apa? Labbaika innal hamda wan ni'mah ataupun annal hamda wan ni'mah lak. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Terus ya di ulang ulang Nanti kalau ada yang belum paham di dicatat ditanyakan. Wa tadkhulu lamul ibtida ba'da inna al maksurati faqat ala arba'ati asya'a. Lamul ibtida, lamul ibtida masuk ataupun datang setelah inna yang dikasrah saja. Ala arba'ati asya masuknya pada tiga perkara. Jadi lamul ibtida itu hanya datang setelah inna dan masuknya kepada empat kalimat atau tempat perkara. Yang pertama ala khabariha bi syarti kaunihi muakhkharan muthbatan. Muthbatan. Nahu inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim. Yang pertama masuknya lam kepada khobarnya inna dengan syarat agar khobarnya diakhirkan dan ditetapkan tidak dinafikan. Contohnya inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim. Di sini kita dapati lam. Dia datang setelah inna dan masuknya kepada khobar dan terpenuhi syaratnya. Di mana di sini khobarnya diakhirkan dari isimnya, ya kan? Isimnya rabbak, khobarnya sari'. Dan ditetapkan, tidak dinafikan. Terus bagaimana seandainya khobarnya dinafikan? Ya. Khobarnya diakhirkan, tapi khobarnya manfi dinafikan tidak ditetapkan. Kalau seperti itu maka tidak bisa lam masuk. Seperti inna zaidan lam yakum. Enggak boleh inna zaidan la yakum. Ya. Di sini kan khobarnya diakhirkan lam yakum cuma dinafikan oleh lam maka tidak boleh antum tambahkan apa lamul ib lamul ib tidak boleh dikatakan inna zaidan lalam yakum lalam ataupun lala yakumu berturut-turut lam ada ya dalam syair eh, lamul ibtidak yang masuk pada khabar yang dinafikan tapi ini syad. Seperti wa'alamu anna tasliman wa tarkan lala ya lalan lala mutasya lala mutasyabihani lala syad itu. Ya. alamu anna tasliman wa tarkan lala mutasyabihani wala sawa. alam dan saya tahu anna tasliman bahwa salam dan meninggalkan salam lala mutasyabihan tidak sama lala sungguh tidak sama tidak serupa tidak sama wa alamu anna tasliman wa tarkan lala mutasyabihani wala sawa syabih ya, bisa bermakna sedikit sekali dalam pemakaian kemudian tempat yang kedua dari lam ingat pokoknya datangnya haruslah inna selana nggak bisa datang Yang pertama tadi yaitu pada khobar dengan syarat khobarnya diakhirkan dan ditetapkan, tidak dinafikan. Tempat yang kedua dari lam alif tidak adalah alasmiha masuk kepada isimnya inna bisyarti an yata'akhir anil khobar dengan syarat isimnya diakhirkan dari khobar. Dengan syarat apa? Isimnya diakhirkan dari khobar. Apa kira-kira tujuannya? dipersyaratkan ini. Isimnya harus diakhiri dengan khobar. Apa alasannya? Agar tidak di situ datang berturut-turut dua taukid. Seandainya isimnya didahulukan, jadi berturut-turut datangnya taukid ina dengan la. Iya kan? inna la Kedua berturut-turut jadi. Nah, bagus. Itu alasannya kenapa ya masuknya lam pada isim ketika isimnya diakhirkan penyebutannya. Inna fi dzalika la'ibratan. Nah, di sini kan isimnya la'ibrah diakhirkan dari khabarnya. Nggak boleh kalau isimnya didahulukan kemudian dimasuki lam. Kenapa? Karena akan datang berturut-turut dua taukid. <clears throat> I'rabnya bisa ya. Coba di Arab inna rabbaka lasari'ul iqab dengan cepat inna. Inna harfu taukid wa nasbin rabbaka اسم منصوب ب إن وعلامة نصبه الفاظر على وهو رب مضاف كف ومن تفسير مبني على الفتح محلي la sari'ul lam namul ibtidai fungsinya taukid juga sama sari' sari'u khabar inna mansub marfu' alamat rafi' adhamma dhahira ala wa huwa al-iqabi mudhafun ilai majrur inna fi dhalika la'ibrah aribu بسرعة إن حرف نصب وتوكيد في في ذلك في حرف ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل يضاف اللام لل للبعد كف حرف الخطاب لا عبرة لام لام الابتداء عبرة اسم إن يا اسمنا مؤخر من منصوب على مدرس بيل فتح الظهر على آخره ya Kemudian tempat yang ketiga dari lamul ibtida atau lamut taukid ala domiril fasli dia masuk kepada domiril fasl domir yang memisahkan antara mubtada dan khobar, ataupun yang memisahkan ataupun membedakan antara khobar dengan selain khobar. jadi domir fasl didatangkan aslinya untuk membedakan antara khobar dengan tabi' ya dengan tabi' eh, contohnya inna hadza lahuwal qasasul haq inna hadza lahuwal qasasul haq Ya, sebelumnya perlu kita sedikit ingatkan tentang makna bamir fasal. Bamir fasal adalah lafzun bi sighati dhamir al marfu' al munfasil. Lafaz dalam bentuk dhamir marfu' yang munfasil. Lafaz dengan bentuk adalah bentuk dhamir marfu' yang munfasil yang terjadi antara mubtada dan khobar yang terjadi atau yang datang antara mubtada dan khobar ataupun antara apa yang aslinya mubtada khobar antara isimnya inna dengan khobarnya inna nah itu terjadi antara mubtada khobar ataupun yang aslinya mubtada khobar dia cuma karena kemasukan amil yang lain jadi berubah penamaannya orang-orang kufah menamai bomir ini dengan imad imad karena Domir ini sebagai sandaran untuk bisa membedakan antara khobar dengan selain khobar. Ada juga yang lainnya mengatakan dengan nama di'amah. Adu'amah. Karena dia domir ini didatangkan untuk menguatkan kalam. Du'am penopang. Sehingga dengan adanya domir lebih penekanan maknanya. Ya syarat domir fasal adalah yang pertama dengan bentuk dengan sifat marfu' huwa hiya hum nahnu anta antum dan seterusnya. Kemudian yang kedua kaunuhu mutabiqan lima qablah agar dia mencocoki dengan yang sebelumnya dalam masalah mufrad muzakarnya Mufrad mufrad muzakar muzakar muannats muannats musanna musanna. Kemudian syarat bagi isim yang sebelumnya agar dia mubtada ya pada asalnya ya, syarat bagi yang sebelum dengar fasal dia mubtada atau yang asalnya mubtada kemudian syarat bagi yang setelahnya agar dia khobar ataupun asalnya khobar yang, yang lebih roji bahwasanya domir fasal itu Arabnya tidak ada mahal dalam Arab sebagian memang Arab badal bagi sebelumnya baik kita Arab coba inna hadza lahuwal qasasul haq inna harfu taukid wa nasbin tansibul isma tarfil khabar ha dhamir ha lid litan biza ism isyara mabni ala sukun fi mahalli nasbin ism inna huwa lam lamul ib tidak huwa dhamir fasal mabni al fadla mahala lahu minal al qasas خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضمة على آخره الحق نعت للقصص حق يعني القصص الحق نعت بقي القصص يا نعت مرفوع مرفوع مثل مثل وعلامة رفعه الضمة الظهر على آخره تنبت ينبت وعلى مفعول وعلى معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر نحو إن زيدا la'amron boribun inna zaidan la'amron boribun tempat yang keempat dari lam ulib setelah inna adalah pada pada ma'mulnya khabar ya pada ma'mulnya khabar dengan syarat agar ma'mulnya ini mendahului khabar ya syaratnya agar ma'mulnya mendahului khabar ya ma'mul bisa berupa maf'ul atau juga dzaraf atau juga jar majrur Inna Zaidan la amrun boribun. Inna Zaidan la amrun boribun. Di sini kita dapati lamul ibtida masuk kepada amr yang mana amr adalah ma'mulnya borib sebagai maf'ul dari borib. Ya Arabnya jelas ya. Ya, amrun maf'ul borib sim fa'il ya. Khabar inna sim fa'il ya'mal amal al-fi'il. Ya, tarfa'ul isma yarfa'ul isma wa yansibul maf'ul. Kalau kita jadikan di sini makmulnya jar maju juga boleh. Inna Zaidan lafil masjidi jalisun. Iya. Ya, selesai pembahasan ini. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, iya, tauhid dan juga sebagai fa'il. Enggak lepas dari mana tauhid kalau anna inna enggak lepas dari mana tauhid. Yang lain? Apa? Apa yang ditanya? Irobnya. Ya. Apa kata irobnya muakhiran musbatan? Siapa yang tahu? Di sini disebutkan tempat pertama dari lamul ibtida adalah ketika adalah masuk kepada khabarnya bisyar dengan syarat kaunihi muakhkharan musbatan. arabnya apa? Muakhkharan. Khabar dari kaun. Musbatan ini bisa khabar yang kedua dari pemirha. ha. Kaunihi ha itu kembalinya kemana? kaunihi muakharan musbatan khobar agar khobarnya diakhirkan ditetapkan ya musbatan khobar yang kedua dari kaun yang lain ada Iya. Jadi yang lamanya la Buddha dan lama halata dalam pemakaian dia harus ya bersama kalau la buda min ya kalau la mahalata fi ya terkadang dibuang tapi tetap dia masih ada ditakdirkan kalau tidak disebutkan seperti tadi la buda anna zaidan ya la buda anna zaidan apa la buda qaim ya maka dia di Arab sebagai isim yang majrur oleh apa? Min yang mahzuf. Ya. Khabarnya mana? Buddha kan isimnya la, la ya, la nafil jinsi. Hasil ya takdirnya. Selain B yang mansub gitu. Ada nggak mahalnya Anna yang selain maful bih yang mansub itu? Ya mungkin di sana mansub karena membuang huruf hafad ya kan.